السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jamaah sekalian mari kita berniat لم ta'ala di dalam rangka menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu Islam terutama melalui Al-Quranul Karim. Jamaah kemarin kita sudah memasuki neraka sakar ya. Jadi yang sudah itu neraka Jahannam, neraka jahim, neraka sakar, neraka-neraka. Neraka apa Jahannam sudah, Jahim sudah, Sakor sudah. Neraka Sa'ir. Susunannya di situ neraka Sa'ir ya. Kalau kita hitung kata Sa'ir yang menunjukkan arti neraka di dalam Al-Quran, maka terdapat pada surah Al-Hajj ayat 4. Surah Luqman ayat 21, surah Sabah ayat 12, surah Fatir ayat 6, surat Asyura ayat 7, surat Al-Muluk ayat 5, 10 dan 11. Itu kalimat as-sa'ir. Kemudian kalimat sa'ira terdapat pada surah An-Nisa ayat 10 dan 55. Surah Al-Isra ayat 97, Surat Al-Furqan ayat 11, surah Al-Ahzab ayat 64, surah Al-Fatah ayat 13, surat Al-Insan ayat 4, surat Al-Insyiqaq ayat 12. Itulah kata-kata sair di dalam Al-Quran. Kiranya cukup jelas, haram dibantah, kapir siapa membantahnya. Belasan kali disebut di dalam Al-Quran. Masih mau membantah juga, berarti memang tidak beriman kepada Al-Quran. Ya. Yaitu pada surat Sa'ir, itu ayat-ayatnya ya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu maka anggaplah dia, sikapilah dia sebagai musuhmu. Jangan disikapi sebagai kawanmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya, konco-konconya supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Surat Fatir ayat 6, Luqman ayat 20, Asy-Syu'ara ayat 7, Al-Muluk ayat 5 dan Al-Haji ayat 4 yang mengatakan itu. Jadi setan kalau kita ikuti setan-setan itu memang ada yang di jahanam, ada yang masuk neraka sa'ir, dan ada yang masuk ke neraka-neraka lainnya. Kalau kita ikuti dia, maka kita akan dibawanya ke neraka tempat dia masuk itu. Kalau kita ngikutin neraka, setan-setan yang dosanya seukuran dengan jahanam, ya kita akan masuk neraka jahanam. Begitu juga kalau kita mengikuti setan yang dosa-dosanya seukuran untuk neraka sair, ya kita akan masuk neraka sair. Jadi pertama sebab orang masuk neraka sair adalah mengikuti setan. Padahal Quran sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Sudah dilarang oleh Allah Jangan ikuti langkah-langkah setan. Masih ngikut juga? Sair lah urusannya. Itu satu ya. Jelaskan pada surat Fatir ini setan dan pengikutnya dari golongan jin dan manusia. Ya memang. Itu yang akan masuk neraka sair. Jadi setan ada yang di jahanam, ada yang di sair. Para pengikutnya ada di jahanam, ada di sair, ada di neraka-neraka lain. Sebab yang kedua orang masuk neraka sair ialah membantah keesaan Allah. Entahkah dengan filsafat, entahkah dengan akal pikiran, entah dengan sains, entah dengan apa. Membantah bahwa Allah itu esa, kafir, neraka sair. Dulu sudah kita katakan, keesaan Allah sudah tidak perlu dikutak-katik lagi. Cara untuk mengetahui keesaan Allah itu baca Quran. Sebuku apapun di dunia ini tidak akan bisa menjelaskan keesaan Allah itu profesor ulama syekh manapun tidak bisa menjelaskan keesaan Allah itu. Sebab tidak ada manusia yang punya akal yang begitu tinggi untuk memahami Tuhan itu sepenuhnya. Akal manusia ini terbatas di kepala ini. Sakit gigi aja sudah nggak normal akal ini. Ya kan? Jangan pula mau membahas sebelah sana langit tujuh. Jangan pula mau memikirkan bagaimana aras itu, bagaimana lauhil mahfuz itu Udah nggak terjangkau oleh akal kita. Dulu sudah saya katakan, ada buku Syekh Abdul Karim Al-Khatib. Judulnya Qadiyatul Uluhiyah. Buku itu termasuk buku induk di dalam pemikiran dan filsafat Islam. Qadiyatul Uluhiyah itu dua jilid. Satu Qadiyatul Uluhiyah bainal falsafah wad din. Problem ketuhanan antara pemikiran filsafat dan ajaran agama. Begitu judulnya. Satu, qadiyatul uluhiyah itu bainallah wal insan. Problem ketuhanan antara Allah dan manusia. Tebal, bukunya 600-600 halaman. Dibahas segala macam ajaran agama Hindu, Zarathustra, Buddha, segala macam. Konsep Buddha tentang akhirat, tentang konsep Buddha tentang Hindu, konsep Buddha tentang kematian, konsep Buddha tentang alam sesudah mati dan sebagainya dan sebagainya di dalam kitab Qadiyatul Uluhiyah itu. Nah, tetapi Abdul Karim Al-Khatib bertanya di dalam buku itu, "Nabahasu fillah ya nabahasu anillah?" kata beliau. Kita ini mau membahas Allah di dalam koridor ayat-ayat Allah atau membahas Allah mencari-cari. Nabahasu fillahi kita membahas Allah itu fillahi di dalam jalur keterangan Allah. Awanillahi atau mencari-cari Allah kita itu. Dua ini saja manusia. Ada yang mencari-cari Allah, mencari-cari keesaan, ada yang cuma tinggal memahami lagi. Kalau kita ambil ayat tentang keesaan sudah berarti kita itu nabhatsu fillah. Membahas keesaan Allah mengikuti ayat-ayat Allah. Bukan nabhatsu anillah membahas Allah mencari-cari tentang tentang tentang itu tentang ini pakai akal kita sendiri. Maka yang benar itu adalah nabhasu fillah. Kita membicarakan Allah itu di dalam koridor ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad pun tidak paham persis Allah itu. Jangan dikira Nabi Muhammad itu paham semua tentang Allah. Bahwa beliau lebih jauh lebih lebih lebih paham daripada kita iya. Mungkin 10 kali lebih paham dari kita iya. Terlebih-lebih lagi untuk Nabi Muhammad saw karena beliau itu di diisra mi'rajkan. Isra itu adalah Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang luar biasa. Berisi banyak sekali ilmu pengetahuan, berisi banyak sekali pengalaman, berisi banyak sekali pemandangan. Dan beliau itu sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu terletak di langit ketujuh. Di Sidratul Muntaha itu beliau melihat-lihat surga dunia tempat roh nabi-nabi dan rasul-rasul. Mudah dilihat oleh beliau surga dunia itu. Tentu orang yang melihat itu lebih dalam tauhidnya daripada sekedar kita mengawang-awang. Jelas itu lebih dalam. Akan tetapi bukan berarti Nabi Muhammad itu tahu semua tentang Allah. Tentang keesaan Allah. Ketika beliau ditanya oleh sahabat waktu pulang dari Isra Mi'raj itu, Apakah engkau melihat Allah di Sidratul Muntaha itu ya Rasul? Dalam hadis sahih dijawab oleh Rasulullah, "Innama huwa nur." Kata beliau. Cek itu dalam kitab hadis-hadis. Beliau mengatakan innama huwa nur. Yang aku lihat di situ hanyalah cahaya. Anna arahu kata beliau. Bagaimana saya bisa melihat Allah? Tidak bisa dilihat Allah itu di dunia ini. Di langit. Di sederetul muntaha. Nggak bisa. Allah hanya bisa dilihat nanti di dalam surga. Maka ulama ahlu sunnah sepanjang masa telah berijma. Sepakat kata. Tidak ada perselisihan. Ahlu sunnah ya. Bahwa Allah tak dapat dilihat selama hidup di dunia ini. Allah hanya dapat dilihat ketika kita berada di surga nanti. Hadis-hadis mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah nanti di surga kita akan melihat Allah?" Naam, kata Nabi, "Iya." Bagaimana kira-kira ya Rasulullah? Ya kira-kira kalau saudara melihat matahari di siang hari bolong atau melihat bulan purnama, kira-kira kelihatan nggak itu? Kata. Iya, kata salah. Iya, segitulah jelasnya. Kamu akan melihat Allah kalau di surga. Sejelas kamu melihat matahari di siang bolong itu sejelas kamu melihat bulan purnama itu. Di dunia itu nggak bisa. Nah, kalau demikian, kita membahas keesaan Allah. Jangan mengingkari keesaan Allah. Dulu sudah saya awal sudah saya katakan. Allah memulai penurunan Al-Quran dengan surat Iqra lima ayat doang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Sepakat ahli tafsir, ahli hadis, ahli riwayat, ahli sejarah, ulama fikih, ulama apapun sepakat bahwa Iqra itu min awalil Qur'an nuzulan. Ayat itu ayat pertama turun kepada Nabi di Gua Hira. Tidak usah dibantah lagi bahwa ada riwayat kan Mudassir, ada yang mengatakan Al-Qalam, ada yang mengatakan Al-Muzammil, itu semuanya ba'dal 'alaq. Itu semua sesudah turunnya Al-'alaq. Cek di dalam semua kitab. Yang pertama itu adalah al-alaq. Allah mengatakan bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Mencipta segala-galanya ini. Kalau Allah menciptakan segala-galanya ini, maka segala-gala ciptaannya ini nggak ada yang Tuhan berarti bukan Tuhan. Tapi ciptaan Tuhan. Selesai. Allah pencipta segala-galanya. Berarti yang mencipta hanya Allah sendiri. Segala-galanya itu nggak ada yang Tuhan. Nggak ada yang bersifat Tuhan. Segala-galanya itu bukan Tuhan tetapi ciptaan Tuhan. Itu yang saya katakan. Dengan ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan kemungkinan kita berpikir musyrik. Tidak masuk akal lagi untuk mengatakan ada Tuhan itu, Tuhan ini. Semuanya ciptaanku kok. Benar gak Pak? Gak masuk akal ya Semuanya ini kata Allah ciptaanku. Patungkah karena namanya semua ciptaanku makhlukku. Apa pantas pertuhan? Nggak ada yang Tuhan benar-benar kecuali aku. Maka itu dalam ayat La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Kenapa Tidak ada pencipta selain aku. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain aku yang rahman dan rahim. Kalau kita lihat Nabi Syirki. Allah menapikan syirik itu bertubi-tubi Allah di dalam Quran itu menjelaskan ini ciptaanku begini proses penciptaannya. Oleh sebab itu nafyu syirki kemusyrikan itu sama sekali bertentangan dengan keesaan. Bila orang menentang keesaan Allah, maka neraka sairlah jatahnya. Bagaimana dengan debat-debat selama ini? Sepanjang masa sejak dari generasi sesudah sahabat Nabi, banyak perdebatan ulama Esa itu apa? Ngalor ngidul perdebatannya. Capek sekali kita membacanya. Mula-mula ada yang membagi Allah itu Allah itu terdiri dari zat, sifat dan apaal, begitu kan? Betul ya? Begitu kan di dalam kitab-kitab ilmu kalam Allah itu dibagi zat, sifat, apaal. Lo dari mana Allah dibagi-bagi begitu? Mana ayatnya? Itu kan cuma kerangka pikir. Maka oleh sebab itu orang-orang Mu'tazila dulu mengeritik orang-orang Asy'ariya yang bermazhab Asy'ari kayak kita-kita ini. Hai orang Asy'ari, kalian musyrik, kata orang Mu'tazila. Kenapa? Dulu-dulu sudah membagi Allah terdiri dari zat, sifat, dan apa? Dari mana kalian tahu itu? Ngotot orang Mu'tazila Tidak betul itu akidah. Kalian nggak tahu apa-apa tentang Allah, tahu-tahu bisa-bisanya membagi dia. Zat itu adalah sesuatu yang maqama binafsihi, katanya ya. Zat itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan tempat. Jadi zat Allah itu tidak mempunyai waktu, tidak berada dalam waktu, tidak memerlukan tempat, di tempat apapun yang nyata maupun yang abstrak. Tuhan tidak punya tempat di tempat yang kasar begini. Tuhan tidak menduduki tempat di angin ini, di udara ini. Begitu pembahasannya. La yahtaju ila waqtin wala ila makan. La yahtaju ila zamanin wala makan. Allah itu tidak memerlukan waktu dan tidak memerlukan tempat. Karena dia zat. Zat itu maqama binafsihi. Zat itu adalah sesuatu yang independen. Berdiri tegak pada dirinya sendiri tidak perlu tenaga orang, tidak perlu apa-apa, tidak perlu segala-galanya. Itulah zat kata kaum Asy'ariyah. Sifat ma huwa sifat apa yang dinamakan sifat itu? Ada yang sifat 20, ada yang sifat 13. Apa sih sifat itu? As-sifat maqama bizzat. Cek di dalam buku semua Asy'ari itu. Begitu bunyinya. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat. Ini birunya ini sifat. Birunya ini melekat pada molekul-molekul karet yang ada di sini. Molekul karetnya itu adalah zatnya. Biru yang nempel di molekulnya itu sifatnya. Begitu di dalam pembahasan mukalam, Betul? Nah, kan sembukalah semua buku ilmu kalam. Jadi kalau begitu, ada sifat Allah sebagai dasar, ada zat Allah sebagai dasar, ada sifat Allah yang nempel pada zatnya. Sifat kasih sayang, sifat pengampun itu nempel pada zatnya. Loh kalau begitu, jadi bagaimana katanya dinamakan tauhid itu? Ada perbuatannya, ada ada tindakannya Allah itu. Allah itu berbuat. Tapi perbuatan Allah itu dilumuskan fi'lu kulli mumkinin au Allah itu akan berbuat apa yang mau dia buat. Allah itu ber, tidak akan berbuat kalau dia tidak mau berbuat. Tergantung kepada kehendaknya, tergantung kepada kudrat dan iradatnya sendiri. Selesai begitulah inti kupasan di dalam ilmu kalam. Tetapi kaum Mu'tazilah tetap ngotot, masih musyrik katanya. Sebab kalian sudah membagi Allah tiga bagian. Dari mana itu datangnya? Maka itu orang Asy'ari ditanya oleh orang Mu'tazilah, Halis sifatu kharijun 'anil dzat atau Apakah sifat Allah itu menyatu dan tidak bisa dipisahkan dari zatnya atau bisa dipisahkan? Maka ulama-ulama Asy'ari mengatakan, sifat-sifat Allah itu terbagi dua macam. Ada yang kharijun 'anil dzat, ada yang dakhilun fi zat, ada yang berada di luar zat Allah, ada yang berada di dalam zat Allah, tak terpisahkan dengan zat Allah. Sifat Allah Rahman Rahim pengasih penyayang itu melekat pada zatnya, tapi sifat Allah syadidul iqab sangat berat siksaannya itu di luar zatnya. Musyrik lagi kata orang Mu'tazilah. Sifat lagi dibelah-belah jadi dua. Allah dibelah tiga. Zat sifat af'al. Sifatnya dibelah dua lagi. Yang lengket pada zatnya yang dan yang tidak lengket pada zatnya. Udah nggak kena semua kata orang Mu'tazilah. Kalau untuk me membicarakan tauhid sudah nggak kena semua itu semua. Tapi ini yang dianut oleh kaum muslimin sejak asari tahun 326 Hijrah sampai hari ini. Ini yang begini ini. Ceklah semua buku, semua pesantren. Tidak di Indonesia saja, di Kairo ke di mana kayak cek di Malaysia. Buku-buku yang berkata begitu itu yang dibaca. Jadi ini problem di dalam dunia Islam. Saya berpikir daripada kita berantem dengan Mu'tazila berantem dengan Asy'ari, berantem dengan mazhab Maturidi, berantem dengan orang filsafat, berantem dengan orang teologi, nggak habis-habisnya. Maka itu hayya bina nabahasu fillah. Saya mengajak jamaah, mari kita tunduki saja ayat. Jadi kita tidak berantem dengan siapa-siapa. Kita lihat ayat ini. Allah mengatakan, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah pahami aja itu. Tiada Tuhan selain dia yang bersifat al-hayyul qayyum. Sudah kan? Al-hayyu itu apa? Al-qayyum itu apa? Begitu saja, simple saja. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan selain Allah yang rahman dan rahim. Apa itu rahman? Apa itu rahim? Tinggal kita pahami saja. Memahami Rahman dan Rahim nggak usah jauh-jauh. Cek lagi di dalam semua ayat yang membicarakan Rahman dan Rahim itu. Memahami Al-Hayyul Qayyum tidak usah jauh-jauh. Cek lagi ayat-ayat yang menyebut sifat Al-Hayyul Qayyum itu. Selesai. Bebas kita dari perbedaan-perbedaan yang meletihkan. Capek tidak ketemu ujung pangkalnya. Banyak itu ya itu menolak keesaan Allah seperti yang diajarkan di dalam Quran ini. Siapa yang masih tidak mengesahkan Allah seperti yang diajarkan Al-Quran, ya berarti masih terancam neraka sair. Saya belak-belakan saja ngomong, mari kita tinggalkan mana yang salah dari ajaran-ajaran mazhab selama ini. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena Quranlah kitab yang utama. Karena Quranlah sumber ajaran. Karena Al-Quranlah wahyu Allah. Nggak ada yang sahih, nggak ada yang doaib di sini. Semua semua sahih. Semua mutawatir. Nah, oleh sebab itu saya katakan, jangan sekali-kali kita mengingkari Al-Quran. Sebab itu mengakibatkan apa yang disebut oleh Quran sendiri sebagai kafir ainad, kafir yang menentang ayat-ayat Allah atau kafir juhud, yang menentang Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya. Jadi sebab yang kedua ialah membantah keesaan Allah. Sebab yang ketiga, meragukan hari berkumpul. Yaumul jam'i. Dalam susunan hari kita yang sebelas kemarin ada yaumul jam'i ya. Susunan hari kita itu berapa? Jangan meragukan yaumul jam'i. Coba dicek yaumul jam'i itu di mana duduknya. Nah, itu. Nah, bagian kelompok sini hari-hari dunia yaitu hari yang tujuh. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Salah satunya akan menjadi hari akhir bagi orang, setiap orang yaitu hari kematiannya. Salah satu hari itu akan menjadi hari akhir bagi bumi dan langit ini. Yaitu mulainya kiamat. Sesudah itu masuk kepada hari pertama. Yaitu hari di alam mahsyar Hari dalam masa itu adalah yaumul qiyamah yang pertama. Kemudian yaumul Tabdil yang kedua. Yang ketiga yaumul ba'si. Yang keempat yaumul hasri. Yang kelima yaumul jam'i. Nah itu dia. Siapa yang mendustakan yaumul jam'i itu dia terancam oleh neraka syair. Sudah kita imani saja. Memang susunan hari di dalam Quran begitu, يوم نجمعكم ليوم الجمع itu surat At-Taghabun ya. Yauma najma'ukum pada hari kami akan mengumpulkan kamu liyaumil jam'i pada hari pengumpulan. Surat At-Taghabun ayat 9. Surat 64 ayat 9. Di situ kalimat yaum al-jam'i tegas disebut Yauma najma'ukum yaitu pada hari ia akan mengumpulkan kamu. Liyaumil jam'i ke hari jam'i, hari jama. Zalika yaumut taghabun. Itulah hari taghabun. Kecil sekali ya. Hari yang ke-6 ya, yaumul jam'i. Coba dibaca terjemahnya. Ulang ya. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan untuk dihisap. Itulah hari waktu itu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah keberuntungan yang besar. Surah berapa tadi itu? 9, Pak. Surat Surat Ayat. 64 ayat 9 ya. 64. Surat 64 ayat 9. Jelas kan? Ada kalimat yaumul jam'i di situ. Saya kira tidak perlu kafir membantahnya itu kalimat Quran kok. Ya, Orang yang ingkar tidak percaya bahwa kita akan dikumpulkan di mahsyar itu diancam dengan neraka sa'ir. Ah itu dia tuh. Ayat sembilannya itu. Iya kan? Ini jelas sekali coba ditunjuk kata yaumul jam'i. Yauma yajma'ukum li yaumin. Nah itu dia tuh. Yaumul jam'i. Itu tegas kan? Zalika yaumut taghabun mengingkari yaumul jam'i hari kita akan dikumpulkan Allah di alam mahsyar mengakibatkan kita terancam oleh azab neraka sa'ir. Selanjutnya, sebab-sebab masuk neraka sa'ir ada tadi mengingkari Rasulullah. Kembali ke tadi. Mendustakan Muhammad sebagai Rasul. Al-Muluk surat 67 ayat 9. Betul itu. Al-Muluk dari ayat 9 itu ya. Qalu bala qad ja'ana nazir فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير bukan di situ ya ayat berikutnya letak kata-kata syair وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير jelas kan أصحاب السعيرnya terjemahkan mereka menjawab benar ada sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan maka kami mendustakan maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, habis sa'ir. Itu terjemahnya nggak beres tuh. Ashabis sa'ir penghuni neraka yang nyala bernyala-nyala. Kalau ashabis sa'ir, sa'ir kata Allah ya nama neraka berarti. Bukan bernyala-nyala. Bernyala-nyala itu banyak bahasa Arab lainnya. Ya. Di situ ke, ke, kesalahan terjemahan sebetulnya. Jadi ayat berikutnya. Fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Terjemahkan. Mereka mengakui dosa mereka maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Maka kebinasaanlah bagi ashabus sa'ir, penghuni-penghuni, pemilik-pemilik neraka sa'ir itu. Jadi, sebab yang keempat daripada orang masuk neraka sa'ir ialah menganggap dusta rasul-rasul Allah. Menganggap dusta, menganggap omong kosong. Nabi-nabi itu kan itu dulu cerita dulu itu. Saya kira banyak orang yang sudah mengecilkan Nabi ya, banyak. Banyak orang yang sudah tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Secara substantif, secara hakiki sudah nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Secara formalitas mungkin masih. Sebab Nabi Muhammad itu kan tidak dipelajari. Cuma ceritanya doang ada Nabi Muhammad. Siapa Muhammad itu tidak dipelajari. Bagaimana hidup Muhammad itu tidak dipelajari Quran bilang Muhammad itu jadikan contoh, tidak dijadikan contoh. Sebahagian sudah mengingkari Muhammad sebetulnya. Bertubi-tubi Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Kita nggak mau mencontoh dia. Michael Jackson boleh jadi contoh. Mau jadi menjadiin Michael Jackson itu jadi contoh. Tapi Muhammad nggak mau. Bagaimana cara Muhammad berdagang, bagaimana cara Muhammad menjadi kepala negara, bagaimana cara Muhammad mengambil keputusan, bagaimana cara Muhammad berperang, bagaimana cara Muhammad menghadapi anak kecil, bagaimana cara Muhammad menghadapi ibu-ibu tua. Nah, kita pelajari. Kalau tokoh-tokoh dunia banyak kita pelajari. Nabi kurang. Oke. Jadi sudah mendustakan Muhammad sebagai rasul. Jadi empat ya. Sebab-sebab orang masuk neraka syair wa sayasla sa'ira kita cek sekali lagi apa ada yang tertinggal apa tidak atau sementara ngecek ada pertanyaan ada yang didiskusikan silakan dulu mengenai sebab-sebab itu tadi saya minta pengertian betul penjelasan pengertian membisakan Nabi Muhammad apakah orang yang memang yang barangkali dia belum pernah mengetahui sejarah Muhammad apakah itu termasuk juga unsur uh, tidak apa itu menamakan mendustakan Muhammad gitu kan jadi pengertian definisinya apa itu mendustakan itu bagaimana maksudnya Ustaz? Ya. Apakah memang kalau mungkin pada saat masa disebut waktu pada saat Muhammad itu mungkin barangkali orang masih nah, tidak ada. Apakah memang masih ada yang demikian? Misalnya, ya. Kristen tidak mengakui keberadaan Muhammad, Pak. Ya, tak? Satu. Contoh pendustaan. Muhammad tenang. Muhammad tuh nggak ada, nggak ada, nggak ada Muhammad. Nggak ada Muhammad Muhammadan. Ya kan? Nabi terbesar wajihan fid dunia wa, wa fil akhirati wa minal muqarrabin adalah Isa. Isa disebut oleh Quran wajihan fid dunia orang yang sangat terkemuka di dunia Wafil akhirat dan sangat termuk terkemuka di akhirat. Wa minal muqarrabin. Termasuk manusia yang dekat sekali kepada Allah. Itulah penyelamat dunia. Itulah yang terakhir. Kalau maksud saya bukan bukan, bukan ya, maksudnya ya, di luar daripada Biar Bapak jelas. Hmm. Satu contoh orang yang tidak percaya kepada Muhammad itu orang Kristen. Ya. Begitu Pak ya. Yang kedua, Orang yang tidak percaya kepada Muhammad itu dulu dia paham. Ya kan? Lihat, Mang Abu Lahab, paman saya ini ada ayat baru turun. Saya bacakan kepada Mamang. Kan itu pamannya. Dibacakan oleh Nabi. Apa jawab Abu Lahab? Mat, nggak usah mengada-ada, Mat. Ini mamang kamu, aku lebih tua dari kamu ini, Mat. Kamu kan anak kecil. Ya kan? Mendustakan nggak itu? Nah, Ayat itu. yang dibacakan Nabi ditolak hmm. oleh dia. Ya toh? Nabi itu berstatus Nabi juga ditolak oleh dia. Dua. Contohnya orang yang mendustakan Nabi Muhammad. Yang ketiga, Orang yang mendustakan Nabi Muhammad itu ialah orang yang tidak percaya keberadaan Muhammad seperti yang diterangkan di dalam Quran ini. Itu namanya mendustakan Muhammad, Pak. Kata-kata nama Nabi Muhammad empat biji dalam Al-Quran. Ada empat buah kata Muhammad itu di dalam Quran. Satu gelarnya Ahmad. Jadi lima kali nama Nabi itu disebut. Empat kali dengan nama Muhammad, satu kali dengan gelar Ahmad. Sekarang percaya nggak kita bahwa Muhammad itu benar-benar ada? Percaya? percaya? Maksud saya begini Ustaz, kalau memang zaman dulu itu saya udah mengerti. Masalah sekarang ini, apakah mungkin orang yang apa itu namanya muslim lah gitu ya, eh, bisa menjadi apa itu mendustakan Muhammad pengertian Pendustaan itu apa maksudnya? Itu yang untuk yang untuk ini ada. saya lagi jawab Pak. Oh. Mendustakan Muhammad itu artinya hmm. tidak percaya bahwa pribadi yang manusia yang bernama Muhammad itu ada. Hmm. Satu. Contohnya orang Kristen. Ya kan? Itu mendustakan. Yang kedua, orang yang mendustakan Muhammad itu adalah orang yang tidak percaya kepada Muhammad sesuai dengan keterangan Quran. Contohnya, nanti dibuka di dalam buku Dr. Ali Syariati. Orang Syiah Iran itu. Dalam buku Ali Syariati dikatakan Muhammad itu adalah pemimpin kaum proletar. Pemimpin kelas rakyat kecil yang berjuang untuk menentang kaum borjuis. Itu nggak ada ayatnya yang mengatakan begitu, Pak. Nabi syariat itu mendustakan itu. Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah. Saya enggak kita. Muhammad itu Rasulullah ya kata Quran. Oke? Okay? Percaya kalau Rasul pasti merangkap Nabi. Maka itu Quran memanggilnya Ya ayuhan Nabi. Berkali-kali dipanggil dengan panggilan ya ayuhan nabi. Nah kalau tidak percaya ini bahwa dia itu rasul, bahwa dia itu nabi, namanya nggak percaya Muhammad pak. Oke? Okay? Jadi bukannya orang itu tidak menyelaksanakan apa itu namanya itu sunah-sunah nah, itu belakang. ya, ya. Iya. itu soal sunnah itu sudah belakang. ini yang prinsip dulu prinsip dulu gitu ya yang prinsip dulu hmm. tidak percaya secara prinsipil kepada Muhammad. Itu kan sudah teknis. Ya dah. Nabi Muhammad sholat tahajud tiap malam. Bapak enggak kan? Saya enggak. Ini bukan berarti mendustakan Nabi Muhammad. Ya dah. Kita beriman Muhammad itu Rasulullah. Kita beriman bahwa Muhammad itu Nabi. Kita beriman bahwa Muhammad itu manusia biasa. Ya kan? Bukan sejenis malaikat dia itu. Kalau kita memikir-mikir bahwa Muhammad itu seperti kayak malaikat, nggak benar Pak Sudah. Dia makan kata Quran, dia minum. wayang fil aswab, Dia jalan-jalan belanja di pasar di Madinah. Jadi orang Muhammad itu bukan sejenis malaikat. Itu yang maksudnya ya. Azan dulu ya. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 144. Surat 3 ayat 144. Surat 33 ayat 40. Surat 37 ayat 2. Surat 48 ayat 29. Itulah ayat-ayat yang memuat kata Muhammad. Jadi jelas Muhammad itu ada. Dinafskan oleh ayat Al-Quran. Bukan karangan ahli sejarah itu. Nah yang nama gelar atau Ahmad terdapat di dalam surat 61 ayat 6. Isa mengatakan aku ini Rasul Allah untuk Bani Israel. Dan untuk menerangkan bahwa sesudahku akan ada Rasul namanya Ahmad. Itu gelar dari Nabi Isa untuk Rasulullah kita, Nabi Muhammad. Muhammad. Isa mengakui Muhammad itu. Tapi dia menyebutnya dengan gelarnya, Ahmad. Maka dalam hadis mengatakan kata Nabi, Ana Muhammad. Saya ini Muhammad. Ana Ahmad. Saya ini Ahmad anal Akib saya ini nabi penutup anal mahi ana mahi dalala saya ini adalah pembasmi kesesatan itu yang sahih hadisnya saya Muhammad saya Ahmad saya Aqib anal mahi saya adalah pembasmi kesesatan. Itu yang sahih hadisnya ya. Saya Yasin tidak sahih hadisnya. Saya Toha, gelar saya Yasin tidak sahih hadisnya. Gelar saya Toha tidak sahih hadisnya. Maka itu suka lagu ala salatullah salamullah ala yasin Maksud Yasin itu kan Muhammad tuh. Itu tidak sahih gelar Yasin itu. Hadisnya nggak sahih. Cek di dalam kitab hadis. Kalau nggak percaya cek saya. Jadi gelar Nabi Muhammad Yasin tidak sahih. Salatullah, salamullah, salawat dan salam dari Allah ala taha rasulillah untuk orang yang bergerak toha, yaitu Rasulullah. Toha tidak sahih hadisnya. Maka itu sebagian ulama mengatakan untuk tidak membuat kekisruhan dalam soal Muhammad, jangan dipakai gelar-gelar yang tidak sahih itu. Di Indonesia itu malah dibudayakan ya. Memakai gelar yang tidak sahih itu. Mau orang Indonesia suka tuh Suka banget berdalil dengan hadis yang baik, Suka banget berhadis dengan berdalil dengan hadis yang sangat baik Itu di televisi sering. Di mana-mana masjid, di mana-mana majelis talim selalu. Salatullah, salamullah. Hah? Ala صلاة الله سلام الله على ياسين Masya Allah bertahun-tahun tidak mau mengerti bahwa gelar itu daib bahwa gelar itu tidak soheh hadisnya bengal banget umat Indonesia ini keras kepala orang Indonesia itu begitu kan harus dibilangin begitulah Iya dah. Apalagi kalau lagu selawat-selawat itu dicayangin di televisi. Mau sohe kayak mau kagak kayak. Yang penting ngebul. <laughs> itu nggak betul itu ya. Lihat dulu lah. Yang mana yang sohe, mana yang tidak. Agar tidak ngerecokin di dalam agama ini. Oke okay, ya. Ini contoh Muhammad. Tadi saya katakan. Orang yang mendustakan Muhammad adalah orang yang mendustakan kedudukannya sebagai Rasulullah. Kita enggak kan? Mendustakan kedudukannya sebagai Nabi. Nah, sekarang ada ayat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Surat 33 ayat 40. Tiadalah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu Jangan bilang bahwa Muhammad itu bapak kamu. Ya. Dulu Nabi Muhammad mengangkat anak angkat. Namanya Zaid bin Harisah. Itu anak angkat Nabi sejak di Mekah. Karena anak laki-laki Nabi yang namanya Qasim, anak laki-laki tertua meninggal waktu balita di Mekah. Qasim, kemudian Zainab, besar sampai punya anak. Setelah Zainab Ruqayyah, anak Nabi. Setelah Ruqayyah Ummu Kalsum, setelah Ummu Kalsum adalah Fatimah, setelah Fatimah adalah Ibrahim. Ibrahim juga meninggal di Madinah. Jadi Nabi nggak punya anak laki-laki di Mekah itu. Karena Qasim meninggal. Tetapi ada orang yang setia sekali ibarat kita walaupun bukan family dekat. Tapi sudah puluhan tahun baik dengan keluarga Nabi itu. Ialah keluarga Harisah. Harisah itu punya anak namanya Zaid. Begitu Harisah meninggal. Zaid itu ada di rumah Nabi. Kayak Sadina Ali. Tinggal di rumah Nabi dia. Menjadi asisten Nabi. Menjadi juru tulis Nabi kemana Nabi dia ada di situ. Seperti kayak anak Nabi Zaid itu. Maka akhirnya diangkat oleh Nabi sebagai anaknya. Lantas Nabi mengumumkan Zaid bin Muhammad. Sampai ganti bin. Semua orang tahu Zaid bin Muhammad. Sebenarnya Nabi. Dia diangkat anak oleh Nabi. Selama Mekah itu Zaid bin Muhammad semua. Selama di Mekah. 13 tahun Nabi dawa di Mekah. Setelah pindah ke Madinah juga orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Sampai tahun keempat hijrah. Empat tahun Nabi berada di Madinah. Sampai turun surat Al-Ahzab ini. Orang masih mengatakan Zaid bin Muhammad. Begitu turun surat Al-Ahzab di Madinah ini tahun keempat turunnya surat Al-Ahzab ini. Maka dibatalkanlah oleh ayat ini. Tiadalah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Maka Nabi mengumumkan Zaid bin Muhammad batal karena ayat. Jadi aku bukan lagi bapaknya Zaid. Aku enggak bapaknya siapa-siapa. Kata Nabi. Sebab ayat menafikan semuanya itu. Nah sekarang kalau kita bilang Nabi Muhammad ada anaknya, ingkar nggak kita? Ingkar kan kepada Muhammad yang diterangkan ini. Kejadiannya itu terjadi pada waktu orang mendewan-dewakan keluarga Nabi. Ada hadis yang suka dikutip-kutip oleh para habib bahwa Nabi pernah bersabda, Husain itu untuk Ali, Hasan itu untukku. Tanyain Habib Habib. Kita bukan memfitnah, faktanya memang begitu keyakinan para Habib. Husain li kata Nabi. Husain li, li Ali wal Hasanu li. Husain itu punyanya Ali. Bapaknya Husain Ali. Wal hasanu sedangkan hasan itu li punyaku. Sehingga para habib mengatakan sah menyebut bahwa Muhammad adalah bapaknya Hasan. Karena hadis itu. lo lo Quran mengatakan bukanlah Muhammad bapak dari salah seorang kamu. Gimana sih ceritanya ini? Apa batal ayat ini gara-gara hadis itu? Ya kan tentu tidak ya. Tapi sampai detik ini para Habib berkeyakinan begitu. Kalau kita bantah, disumpahin kita sama dia. Terang di mana-mana itu. Dibilang kurang ajar, dibilang sok tahu, sok alim kita. Tapi saya mengatakan ayat tidak membenarkan ada Pak Muhammad anak siapa bin. Tidak betul. Semua hadis yang bertentangan dengan ayat ini perlu dilihat kembali kesohihannya. Tidak mungkin hadis menentang ayat ini. Kalau dia sahih. Maka itu saya cek hadis Nabi yang mengatakan Husain untuk Ali, Hasan untuk saya. Saya sudah cek hadis itu. Riwayat siapa, kedudukannya sahih atau tidak, saya sudah cek. So itu dalil para habib. Satu lagi hadis Nabi yang dikutip oleh orang-orang Habib. Di Indonesia ini pernah terjadi perdebatan antara kelompok Habib dengan kelompok eh, kelompok Habib dengan kelompok Al-Irsyad. Ingat Al-Irsyad Pak ya? Al-Irsyad, Persatuan Arab Al-Irsyad dengan kelompok Habib Persatuan Arab ini kan ada dua di Indonesia. Ada Persatuan Arab kelompok Habib, Habaib, Habib Alawi, Habib Tohir, Habib segala itu. Itu yang mengaku keturunan Nabi. Ada perkumpulan orang Arab yang non Habib, yaitu Al Irsyad namanya. Sekretariatnya dulu di Hasim Asnari, pindah ke Kramar Raya di dekat bioskop Rivoli. Didirikan Al Irsyad itu oleh Syekh Ahmad Surkati. Nah Surkati itulah berdebat dengan Habib-Habib. Waktu berdebat Habib-Habib, ada Habib dari Yaman mengarang buku membela Habib-Habib di Indonesia. Buku itu berjudul Al-Qaulul Fasl. Kata putus dari Habib-Habib. Membantah Syekh Surkati. Syekh Surkati mengatakan tidak ada Habib-Habiban. Semua orang sama yang membedakannya hanya ketakwaannya, kata Syekh Surkati. Habib-Habib bilang, eh anak kecil dengar. Di dalam buku itu juga disebut anak kecil Surkati. Padahal Syekh Surkati itu adalah salah seorang pembaharu di Indonesia. Bersama dengan Kiai Dahlan, bersama dengan Kiai Hasim Mas'ari. Tapi dalam buku itu disebut anakku. Dikecilkan dia. Nah, di dalam buku yang dikarang oleh Habib dari Yaman itulah saya temukan. Saya punya bukunya di rumah, dua jilid. Saya fotokopi dari Jawa Timur buku itu. Karena saya mau melihat sejarah perdebatan di Indonesia ini. Jadi di dalam buku itu Habib Ali yang dari Yaman itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Semua manusia di dunia ini sampai hari kiamat keturunannya dikaitkan dengan bapaknya dinisbatkan kepada bapaknya semua orang sampai hari kiamat illal hasana wal husain kecuali Hasan dan Husain dia tidak dipanggilkan dinisbatkan dikaitkan dengan bapaknya yang bernama Ali kata dia Hasan Husain itu. Tapi nasabnya, keturunannya, darahnya dikaitkan dengan Nabi. Loh, kalau begitu Husain bin Muhammad jadinya ya. Sah dikatakan Husain bin Muhammad. Ali bin Muhammad. Semua orang harus dibinkan dengan bapaknya, kecuali Hasan Husain. Boleh dibinkan dengan Nabi. Loh, itu saya bilang. Nabi sendiri nggak pernah bilang Hasan itu anakku. Hadis yang tadi mengatakan Husain itu untuk bapaknya. Hasan untukku, kata Nabi. Bukan Hasan anakku. Bukan Hasan bin aku, bukan. Kalimat hadis itu, Husain itu sayangan bapaknya. Hasan sayanganku. Waktu Nabi sholat aja kalau Hasan nginjek tengkuk Nabi waktu dia kecil itu nggak dicubit oleh Nabi, ya kan? Hasan sayangan bapaknya, ah Husain sayangan bapaknya, Aleman bapaknya, Hasan Alemanku kata Nabi. Bukan soal bin soal nasab dan sebagainya, dipelintir lagi hadis itu. Nah, Kemudian Muhammad itu kata Quran menerima Al-Quran ya, mendapat wahyu kan? Nah, kalau kita mengatakan Muhammad tidak mendapat wahyu Quran, berarti kita mengingkari eksistensi Muhammad. Pribadinya tidak kita ingkari, tapi eksistensinya kita ingkari. Jadi ada dua ya. Ada mengingkari keberadaan manusianya yang bernama Muhammad, dan eksistensinya, ada mengingkari eksistensinya saja. Jadi sekarang kalau pertanyaan Bapak, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi? Sunnah yang sunat maksudnya apa? Loh yang wajib bagaimana? Kalau yang wajib nggak mungkin Pak tidak dikerjakan. Kafir kita. Ya kan? Yang mana yang wajib tidak dikerjakan? Salat. Oh sudah kafir. Kalau tidak mengerjakan sholat, Puasa Ramadan. Kafir. Haji yang belum dikerjakan. Oh yang pardu itu kan ada syarat-syaratnya baru wajib pak. Sholat syaratnya wajib satu. Orang itu sehat akalnya. Baru dia wajib sholat. Orang gila kan tidak wajib sholat. Orang yang wajib sholat itu orang yang sudah balil. Nah, kalau anak kecil begini, ini dua ini, tiga ini, ini kan belum balil, Belum wajib dia sholat. Belum fardu. Maka pahalanya kata sebagian ulama bagi dua nanti. Dicatat oleh malaikat untuk dia yang kecil ini dan untuk bapaknya dan ibunya yang menyuruh dia datang ke masjid ini. Begitu Pak ya. Nah kalau haji Bapak bilang belum dilaksanakan yang wajib dari Muhammad. Haji itu kan ada syaratnya. Kalau kita mampu, kalau kita sehat. Kalau tidak tidak cukup syaratnya tidak wajib. Artinya tidak dosa. Jadi kalau contoh Bapak tadi mengatakan orang tidak menunaikan yang fardu dari Nabi, itu contohnya apa? Saya pikir kita susah memahami ya. Kalau yang namanya muslim, Pak, Cukup syarat mesti menunaikan yang fardu. Contohnya apa? Tidak menunaikan yang fardu itu apa? Mengingkari Nabi Muhammad. Mendustakan Muhammad. Ah. Dia tidak sholat atau sholatnya ronggang-rongga. Nah, itu kan lain. Pak, dia itu sholat yang terangkan, cuma ronggang-ronggang. Nabi sholat lima waktu, dia juga sholat lima waktu. Cuma dua hari sekali sholat maghrib. Tiga hari sekali sholat isya. Seminggu sekali sholat subuh. Sholat orang itu pak. Ya toh? Lima sholat itu dia kerjakan. Cuma tidak selengkap Nabi. Yang begitu namanya asih kabir. Maksiat besar. Dosa besar. Bukan mengingkari Nabi Muhammad. Dosa besar kepada Allah dia. Muhammad bilang salat itu lima ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia tahu. Subuh pagi ini subuh. ya dah. Tapi nanti zuhur enggak. Asar nanti pulang dari kantor baru ngerjakan. Berarti dia tahu bahwa asar itu dari Nabi, ajaran Nabi, subuh itu dari Nabi. Itu dosa besar saja dia Pak. Tidak masuk mendustakan Muhammad. Kemudian, kalau orang tidak lengkap sekali, sholat fardu lengkap. Yang fardu-fardu lengkap. Taruhlah Ramadan iya, haji alhamdulillah sudah, zakat ya sudah gitu ya. Tetapi yang sunnah-sunnah dari Nabi tidak dia kerjakan. Nabi tahajud setiap malam. Kita enggak. Ya tak? Apakah kita termasuk mendustakan? Tidak. Itu kan sunnah. Gitu Pak ya. Nabi sholat duha tiap hari kalau dia ada di tempat. Kita enggak, eh, tidak. Ya, itu kan sunnah. Jadi saya katakan yang mengingkari Muhammad itu ialah mengingkari keberadaan pribadinya sebagai manusia. Kalau kita kata Muhammad itu malaikat, termasuk mengingkari itu. Yang wajib dipercaya di dalam Quran itu Muhammad yang orang, bukan Muhammad yang malaikat. Enggak ada Muhammad malaikat kemudian eksistensinya yaitu sebagai rasul, sebagai nabi, ya tak? Sebagai nazir. Jadi yang mengingkari nabi adalah mengingkari wujud esensinya dan mengingkari wujud eksistensinya. Itu mengingkari. Oke? Ada lagi atau kita cukupkan? Cukup ya? Taib. Kita tutup dulu dengan tasbih majlis. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah pengetahuan, menambah keyakinan kita kepada agama kita ini untuk kita amalkan sekuat tenaga kita masing-masing. Mari kita tutup dengan tasbih majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.